Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 bahaya. Sana, cepat tinggalkan ke tempat ini. Cepat, tunggu kamera. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Oi, kondisi semua. Ini keluar dari Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, dari dibawa lari mak rompang. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. kembang goyangan ini. Supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. <laughs> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Rompang kembali membawa maut. Kali ini dia membunuh seorang pemuda yang bernama Kamut, sehingga orang-orang dusun Gumbak menjadi gempar. Kekejaman Mak Rompang ini selalu dibayang-bayangi oleh Andita. Bahkan Andita datang memperingatkan seorang pemuda lain yang jadi incaran Mak Rompang berikutnya. Namun pemuda itu tidak percaya. Bahkan dia mencoba menggoda Andita yang cantik itu. Mak Rompang tampaknya ingin melampiaskan kemarahannya pada setiap muda di dusun Kumbak. melangkah lagi lebih jauh kamu. <laughs> Rupanya kau melihatku juga, Marompa. Siapa yang tidak bisa melihat gadis sepertimu? Berpakaian warna-warni seperti orang yang sedang kasmaran. Aku yang sedang kasmaran. Atau kau yang sedang jatuh cinta? Aku bukan jatuh cinta. Tapi aku sedang melampiaskan kemarahanku pada orang-orang desa ini. Kau sedang jatuh cinta? Jangan bohong. Akui sajalah. Kenapa kau bicara begitu? Hah? Apa maksudmu? Karena aku tahu sejarah hidupmu. Hidup yang penasaran sampai sekarang pun tetap penasaran. Sehingga setiap pemuda kau gait untuk kau jadikan kekasihmu. Lalu kau bunuh mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun. Diam kamu! Jadi aku tahukan riwayat hidupmu? Apa kau kira aku juga tidak tahu? Hmm? Kalau kau sedang jatuh cinta, bahkan kau mengemis cinta pada Batara. Padahal laki-laki itu tidak suka padamu sedikit pun. Karena kau bukanlah idamannya, bahkan kau bukan dari dunianya. Tapi sayang kau kepala batu. Kau paksakan kehendakmu sehingga kau sampai kurus begitu. Hmm, kalau aku jatuh cinta, masih lebih terhormat darimu. Karena aku belum pernah punya suami. Tapi kau, kau sudah janda. Bahkan kau sudah tua rentah. Hanya karena kau pandai memoles dirimu. Maka kau sekarang tampak cantik luar biasa. Sudah, sudah. Aku tidak bicara lama-lama. Sekarang apa mau memasuk ke halaman rumahku? Tidak banyak mau. Kau lepaskanlah pemuda yang bernama Aping itu. Karena aku rasa sudah cukup korban yang kau buat di dusun ini. Aku tidak akan berhenti sebelum semua pemuda dusun ini mati di tanganku. <laughs> Rupanya kau harus dipaksa untuk melepaskan pemuda itu. Ingat Andita, kau pernah berhadapan denganku dan kau kalah ketika itu. Jangan sampai kau kalah untuk kedua kalinya malam ini. Justru aku datang malam ini untuk membuat pembalasan atas kekalahanku dahulu. Hmm. Rupanya kau ingin cacat di tanganku. Apakah kau tidak sayang pada wajahmu kalau sudah cacat? Secacat-cacatnya aku, masih halus budiku daripadamu. Masih tinggi kedudukanku daripadamu. Aku berasal dari atas angin, sedangkan kau berasal dari dasar bumi. Andita, mari. Aku ingin coba sekali lagi bagaimana hebatnya ilmu orang-orang atas angin. <laughs> aku sudah siap sejak tadi perempuan murahan. Hei!

Lalu ketika Mak Rompang memburu Andita, maka dalam sekali tunjuk, sinar putih membelit tubuh Mak Rompang. Mak Rompang terhempas ke tanah, sedangkan Andita melesat ke atas. Andita membetot sinar putih yang membelit Mak Rompang. Sementara Mak Rompang berkulingan di tanah untuk bisa lepas dari cengkraman sinar putih yang mulai berasap itu. Sekali sentak, sinar putih itu lenyap seketika. Andita terkejut. Lalu cepat-cepat Anita bersemedi sambil berdiri. Dia mengheningkan cipta menyatukan rasa. Tapi Mak Rompang tidak mau diam. Dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia berdiam diri. Dengan cepat Mak Rompang pun bersemedi. Tiba-tiba dari mulut Anita tersentak keluar lidah air yang besar, menjerat Mak Rompang. Dan tiba-tiba pula tersembur dari mulut Mak Rompang api yang berkobar panas, sehingga air dan api pun berlagak. Kini air mendidih karena terbakar api. Sementara keduanya masih belum juga selesai bersemedi. Ketika perlahan-lahan dari telapak tangan Andita mengeluarkan kilatan petir, maka Mak Rombang berkelit, tapi terlambat. Bajunya tersambar petir, bahkan rambutnya hangus terbakar. Mak Rompang berlarian kian kemari, lalu terhentak hilang di telan bumi. Perlahan-lahan, Andita menyelesaikan semedinya.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 Mana kau? Ah, kenapa aku tidur di atas batu ini? Ah, tadi malam aku rasanya tidur di dalam kamar yang besar dan indah. Ah, aku ternyata berada di tengah hutan. Ternyata tadi malam aku menjadi pengikut siluman penghuni hutan gumbak ini. Hah, tapi aku tidak tahu. Ah, atau tersandung. Hei, batu apa ini? Oh, sebuah kuburan. Kuburan ini pasti kuburan tua. Batu nisannya saja sudah berlumut dan sudah rusak. Sehingga tidak terbaca lagi tulisan yang terdapat di atas batu nisan ini. Ah, aduh, betul kata gadis yang bernama Andita tadi malam. Dan, ah, Aku akan dibawa oleh Rusmi ke dalam hutan kumbak. Dan kini aku berada di tengah hutan ini. Betul kan kataku? Oh, dia datang lagi. Perempuan bernama Andita ini datang lagi. Kamu tidak usah takut. Aku tidak akan menyuruhmu tidur di kamar yang indah seperti tadi malam. Aku datang hanya menyuruhmu pulang ke rumahmu. Uh, tapi tapi aku tidak tahu jalan pulang. Itu jalan pulang. Ah, ah, tadi aku tidak melihat jalan itu. Sudah, tidak usah ragu. Kalau kau mau keluar dari dalam hutan ini dan selamat sampai di rumah. Ah, baiklah, aku akan pulang melalui jalan ini. Bagaimana rasa badanmu sekarang, Batara? Ya, sudah lebih baik dari hari-hari yang lalu, Nyi Guru. Syukurlah. Apa kau sudah mempelajari apa yang aku suruh bersama Wulandari? Baru halaman mukanya saja, Nyi Guru. Ternyata kitab itu memang susah untuk dipelajari. Tetapi tidak apa-apa. Kita harus perlahan-lahan mempelajarinya. Nyi Guru? Ah, kau, Wulan. Apakah kau sudah membuat Obat untuk Batara. Sudah, Nyi Guru. Uh, duduklah di sini. Ah, iya, Nyi Guru. Kau sudah membaca halaman pertama dari kitab ini kan? Sudah, Nyi Guru. Ceritanya di halaman pertama itu menarik sekali. Sayang Kang Batara tidak tahan berlama-lama. Sehingga bagi Kang Batara, cerita di halaman pertama itu tidak menarik. Kau harus sadar, Bulan. Batara belum sembuh dari sakitnya. Dia sudah bisa duduk begini saja, kita harus gembira. Uh, iya, Nyi Guru. Tapi kemarin saya yang membacakan kitab itu. Kang Batara hanya tinggal mendengarkan saja. Sudah, jangan kau paksa Batara untuk cepat-cepat sembuh. Dia harus banyak istirahat. Iya, Nyi Guru. Cerita halaman pertama ini menceritakan bagaimana kehidupan Mak Rompang di masa lalu. Iya. Lalu Entah berapa lama dia hilang dari dusunnya. Namun, tiba-tiba dia sudah muncul dengan berpakaian compang camping. Sehingga orang-orang dusunnya menganggap Mak Rompang itu sudah gila. Ah, iya. Dan anehnya, sejak saat itu dia tidak pernah mengaku bernama Rompang. Dia sering berganti-ganti nama. Kadang-kadang namanya Ria, atau Rima, atau Rumi, atau Rusmi. Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Rusmi? Ada apa, Batara? Siluman perempuan yang mengganas di dusun Kumbak itu bernama Rusmi. Ah, betul kan? Iya. Bahkan yang aku hadapi dulu itu juga mengaku bernama Rusmi. Mak Rompang. Dusun itu sedang dalam keganasan Mak Rompang. Tapi tidak porak-poranda seperti dusun-dusun di zaman dulu. Tidak seperti desa Sendang Karang yang habis sama sekali. Itu karena Mak Rompang sedang jatuh cinta. Dia bangkit kali ini penuh dengan rasa cinta, rasa kasmaran. Aku yakin kalau hutan Gumbak itu salah satu tempat Mak Rompang bersemayam. Persemayaman Mak Rompang memang banyak. Dia suka di hutan-hutan atau di air terjun. Bahkan di laut pun dia suka. Kalau aku tidak sakit begini, aku mau pergi ke hutan Gombak itu untuk memeriksa sebuah kuburan. Kuburan? Iya, Nyi Guru. Di sana ada sebuah kuburan tua. Di dekat pohon kedoya hutan? Nyi Guru tahu? Di dalam buku ini disebutkan di mana kuburan Mak Rompang. Hanya dusunnya saja tidak disebutkan. Kakek guru masih membuat teka-teki dalam kitabnya ini. Bukan teka-teki Wulan. Tapi kakek gurumu memang tidak tahu di mana Mak Rompang itu dikuburkan. Oh, begitu? Ya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa bila kita pergi ke kuburan Mak Rompang, kita harus membawa kapak perunggu yang kau pegang itu. Oh, ternyata Kampak ini gunanya bukan saja untuk membelah batu di puncak Gunung Sumbing, tapi untuk pergi mencari kuburan Mak Rompang pun harus dibawa. Dan kakek gurumu menjamin bahwa kita akan aman bila kampak ini kita bawa. Saya mau pergi ke sana, Nyi Guru. Untuk apa, Wulan? Untuk membuktikan bahwa kuburan Mak Rompang itu memang di sana. Aku juga mau ke sana. Cuma sayang, aku sedang sakit seperti ini. Uh, kalau Kang Batara mau, Kang Batara bisa naik punggung Aki Patok? Ah, terserah Nyi Guru. Kalau Nyi mengizinkan. Rasanya tidak ada salahnya kita ke sana. Apalagi kita membawa kapak perunggu itu. Ah, jadi Nyi mengizinkan Kang Batara ke sana? Iya. Kita semua akan ke sana sekarang. Lihat, Aki Patok sudah meraung. Rupanya harimau putih itu juga sudah tidak sabar untuk berangkat ke sana.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 Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan,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 Maaf, Aki Patok. Kita terus menyeberangi sungai itu. Mungkin dulu hutan Gumbak ini sebuah perkampungan yang besar. Uh, kenapa begitu, Nyi Guru? Banyak bekas tunggul rumah di dalam hutan ini. Uh, iya, iya. Maaf, Aki Patok. Aki jangan melompati sungai ini. Punggung saya masih belum kuat menahan hentakan Aki Patok. Eh, Batara. Tampaknya Aki Patok tahu tempat ini. Kami sudah beberapa kali kemari, Nyi Guru. Oh, kalau begitu dia tahu di mana ada kuburan tua itu. Tahu, Nyi Guru. Di seberang sungai ini. Kalau begitu, ayo Wulan, kita lompati sungai ini. Uh, Nyi Guru, uh, apakah bisa kita melompati sungai yang puluhan tombak ini lebarnya? Kalau kita yakin bisa. Kenapa kita lompati, Nyi Guru? Bukankah kita seberangi saja juga akan sampai? Sungai ini tidak dalam. Daerah ini adalah daerah Mak Rompang. Kalau terjadi perkelahian dengan Mak Rompang, maka kita harus melompati sungai ini untuk menghindar dari serangannya. Nah, apa salahnya sekarang kita berlatih? Ah, baiklah, Nyi Guru. Hiya! guru melompat terbang bagaikan burung elang. Ayo Wulan, Nyi Guru menyuruhmu melompat dalam satu kali lompatan. Akan aku coba, Kang. Hiu! Wulandari tidak sejauh Nyi Guru lompatannya. Tapi dia bisa menjejakkan kaki di batu di tengah sungai itu. Lalu melompat lagi ke seberang sana. Bagaimana Aki Patok? Aku harap Aki Patok jangan melompat jauh. Berjalan sajalah perlahan-lahan. Walau aku tahu Aki Patok pasti mampu melompat seperti Nyi Guru.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 Akipatok menuju sungai. Batara naik di punggung Akipatok. Sementara Akipatok berjalan perlahan-lahan ke dalam air sungai. Namun sepasang mata sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Nah pendengar yang berbahagia,